Kiamat tidak akan terjadi sehingga cahaya Islam akan melingkupi semua permukaan dunia. Tidak ada satu rumah pun yang pintunya tidak dimasuki Islam, baik di kota ataupun di kampung, kecuali Islam akan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika Islam zohir kembali di muka bumi. Dan itu akan terjadi setelah umat Islam melalui berbagai macam fitnah dan petaka yang dahsyat. Fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, Perang Dunia Ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat dan itu akan berakhir dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia ini ketiga ini terjadi ya di mana ada beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara umat Islam dengan Syiah. Syiah yang menjadi instrumen Yahudi untuk menguasai Timur Tengah ini telah menebar petaka bermula dari Irak kemudian Suriah kembali lagi ke Irak kita mengetahui bagaimana petaka siah yang begitu kejam telah membuat 8.000 kaum muslimin di tahun 2013 meregang nyawa di Irak kekejaman siah di Irak ya, hal ini kemudian memicu adanya uh, kekosongan apa ke kelemahan dari kekuasaan penguasa Irak saat itu Saddam Hussein ya yeah. Maka saat itu Amerika dengan bantuan Iran berhasil memukul kekuatan Saddam Hussein hingga pada akhirnya Saddam Hussein pun digulingkan. Maka muncullah Arab Spring yang menjadi pencetus meletusnya pepetaka di tanah Arab. Dan uh, merananya dan fitnah melanda Arab ini sebagaimana hadis Rasulullah juga. Ya, Rasulullah SAW pernah juga kembali diberitakan kalau tadi dari Ummu Fadil, sekarang dari Jainab binti Jahsin. Rasulullah terbangun dari tidurnya. dan Rasulullah SAW min naumi. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Min syarin kodik taraba. Karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil ya'jus wa ma'jus mislahati. Ya, telah terbuka lubang Ya'jus Ma'jus semisal ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi hijab antara Ya'jus Ma'jus dengan umat Islam. Nah, artinya Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita ya, mereka akan sengsara di bawah pembantaian yang dilakukan oleh Ya'jus Ma'jus. Ya. Suriah bangsa Arab bukan? bangsa Arab. Uh, kemudian Afghanistan bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab. Uh, Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Maka pastikan negara-negara yang membantai mereka itulah keturunan Ya'juz Ma'juz. Sebelum mereka akan melakukan pembantaian pada umat Islam Arab sebelum Ya'juz Ma'juz yang sesungguhnya muncul. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua akan memicu terjadinya perang dunia ketiga atau malhamatul kubro adalah bangkitnya Islam di tanah Arab. Secara demografi, pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di barat. Maka tidak mau tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, ya tidak menutup kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara barat. Ya, sehingga para penguasa yang mereka zolim dan anti-Islam dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa eh, kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi yang akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti. Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, "Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu la gutah fiha madinatun yuqalu la Damasko oh, damaskus ya Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat adalah di sebuah tempat yang bernama Gutoh. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu. Dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Kembali yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Suriah bukan mereka melakukan invasi langsung, tapi Syiah yang mereka manfaatkan. Tadi saya sampaikan, faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah yang akan memicu terjadinya perang dunia adalah uh, kezoliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak sekalian jika ini terjadi? Ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu. Bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, malhamatul kubur itu terjadi adalah La takumu satu hatta yatawahal yatahawalu shiraru ahli Syam ila Iraq wa hiyaru ahli Iraq ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana dan dia sekaligus akan melempar akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, jadi faktor yang pertama tadi adalah meningkatnya konflik Muslim Syiah, bukan Sunni Syiah ya, karena kalau Sunni Syiah berarti Syiah bagian dari Islam. Ingat Syiah bukan Islam Bapak Ibu. Tapi Syiah itu kafir, syirik. Perlu saya sampaikan buktinya? Ya, gini saja Bapak Ibu. Bagaimana sih bisa dikatakan Islam? Satu, Tuhan mereka beda dengan kita. Ayatul syaitan al-Gorawi, ya, saya tidak mau menyebutnya ayatullah. Ya, ayatul syaitan al-Gorawi, petinggi syiah di Iran mengatakan, Inna ilahana, ilahu ladhi anzala kitabahu ila Ali Abi Talib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahu ladzi anzala kitabahu ila Muhammad ibn Abdullah laisa ilahuna. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Kata siapa itu? al Gorawi, pimpinan spiritualitas Iran. Yang kedua, kitab suci kita dengan mereka berbeda. Khomeini mengatakan, bahwa tidak satu huruf pun dari kitab suci Al-Quran yang sama dengan kitab suci Al-Quran yang versi mereka. Artinya kitab suci kita dengan mereka juga beda. Kedua, mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang mereka itu adalah utsrah ahlul bait, perkataan, perbuatan, tindak tanduk ahlul bait. Dan ahlul bait yang mereka maksud bukan dari keturunan Hasan, tapi dari keturunan Hu, Husain. Kenapa harus dari keturunan Husain? Karena cuma Husain dari keluarga Rasulullah yang menikah dengan gadis Persia, raja putri raja Persia, Yad Dajir. Ketika Umar bin Khattab menguasai Persia, raja Persia saat itu tewas dalam perang ini yang bernama Yad Dajir, Dia punya tiga anak. Ya, diam-diam Ali bin Abi Thalib memerdekakan tiga putri ini dengan harga tinggi. Satu anak yang pertama, putri yang pertama dari Raja Persia ini ditikahkan dengan Muhammad Ali Al-Hanafiyah. Putranya Ali bin Abi Thalib dari istri mantan uh, eh, Khalid, eh, dari mantan istrinya Abu Bakar Siddiq. Karena istri khalifah tidak boleh ditikah kecuali oleh istri khalifah. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib menikahi istri Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Nah, dari Abu Bakar ini melahirkan anak eh, dari istri Abu Bakar yang ketika Ali melahirkan putra yang bernama Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Nah, dia dinikahkan dengan putri Raja Persia. Yang kedua, Umar berterima eh, Ali berterima kasih pada Umar bin Khattab. Sebagai tanda terima kasihnya, satu putri dari Raja Persia ditikahkan kepada Abdullah bin Umar. Dan yang ketiga, yang terakhir dari putri Raja Persia ditikahkan kepada Hu Hussein. Maka dari tiga orang ini, Ahlul Bait Rasulullah adalah Husain yang menikah dengan gadis Persia. Ya. Jadi Ahlul Bait Persisiah beda dengan kita. Kalau Ahlul Bait Persisiah adalah dari Husain, kalau Ahlul Bait Persi kita adalah dari ha Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian kiblat kita juga beda. Dengan mereka, kiblat kita Ka'bah, kiblat mereka Karbala. Salat kita dengan mereka beda. Salat mereka tiga waktu. Salatul Qasirah, Salatul wusta, salatul tawilah. Cuma tiga waktu mereka. Karena dalilnya cuma dari Quran, tidak dari hadis. Kan hadisnya palsu kata mereka. <laughs> Dan tidak ada perintah salat di dalam hadis usrah Alul bait. Ya, jadi kembali ke Quran. Gening Quran seru aja orang kan dalil salat tiga waktu di dalam Quran. Ya, menjadi lima waktu karena ada di dalam hadis. Itu ciri mereka belum punya Quran yang sesungguhnya. Masih merujuk kepada Quran kita. Kemudian lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji kita dengan mereka pun beda. Jadi bagaimana mereka mau dikatakan Islam? Sekali lagi, Syiah bukan Islam.